Bagaimana posisi Syekh ah Muhammad al-Imam sekarang? Bolehkah kita belajar kiamat pada saat ini? Kiamatnya kemana? <laughs> Masih ada masyarakat di sana. Ada Syekh Ali al-Hudayfi. Ada Syekh banyak masyarakat. Percaya Imam masih belum ada peringkat baru. Terakhir adalah tahdir dari para ulama terhadapnya dengan ucapan-ucapannya. Dan pembelaan-pembelaan mereka bahwa Syekh Al-Imam terpaksa <laughs> itu dibantah oleh Syekh Imam sendiri dalam khutbatul Eid. Dalam khutbatul Eid dengan jelas dia menyatakan tidak seorang pun bisa memaksa saya. Berarti dia nggak terpaksa. Tidak seorang pun bisa memaksa saya. La ahad illallah. قلت له الله حفظك